الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan Fiddin Azakumullah Pada kesempatan Ba'dal Maghrib ini kita akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan penting Dari apa yang disampaikan pada majelis pertama Ba'dal Asr tadi. Yang pertama adalah At-Tawhiyatu ala Qismain Perjuangan dan pengorbanan itu dibagi dua Yang pertama ialah At-Tawhiyah al-Mashru'ah perjuangan dan pengorbanan yang disyariatkan. Ini perjuangan dan pengorbanan dalam perkara-perkara syar'i memperjuangkan perkara-perkara syar'i ya ini yang disyariatkan ada yang kedua namanya at-tauhiyah al mazmumah at-tauhiyah al mazmumah perjuangan pengorbanan yang tercela yang gak disyariatkan <clears throat> yaitu at-tadhiyatu fi nusratil batil perjuangan dan pengorbanan membela kebatilan au min ajli jahiliyatin atau dengan niatan-niatan jahiliyah asabiyah fanatisme taklid buta tujuan-tujuan duniawiyah dan yang semisalnya <clears throat> ini semuanya perjuangan dan pengorbanan yang tercela yang disyariatkan yang berdosa sama-sama berjuang sama-sama berkorban namun beda hukum dan hasilnya yang pertama syar'i berpahala yang kedua tercela berdosa ada perjuangan ahlul haq ahlus sunnah ada perjuangan ahlul batil wal bid'ah maka bergabunglah bersama dengan yang pertama Perjuangan yang benar Bersama dengan pejuang-pejuang yang benar Memperjuangkan kebenaran dan bimbingan sunnah Waspadai Jangan sampai tergabung pada perjuangan yang batil Atau barulahikum pejuang-pejuang yang batil Nah Kesimpulan yang kedua <clears throat> berkaitan dengan perjuangan dan pengorbanan yang syar'i. At-tadhiyatul masyru'atu anwa' Perjuangan pengorbanan yang syar'i itu ragamnya banyak. Bentuknya banyak. Yang pertama ialah at-tadhiyatu bin nafsi berkorban dengan jiwa raga bila memang diperlukan dengan nyawa dengan jiwa raga yang kedua atau hiyatu bil mal berkorban dengan harta benda yang kita miliki pengorbanan dengan harta semakin sempurna ketika hartanya halal lebih sempurna lagi ketika kita berkorban dengan harta terbaik yang paling kita cintai fisabilillah yang ketiga at-tadhiyatu bil ilmi berjuang berkorban dengan ilmu yang dimiliki dengan cara dia menyebarkan ilmu tadi menyampaikan ilmu tadi, mendakwahkan ilmu tadi dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, at-tadhiyatu bil waqt. Perjuangan pengorbanan dengan waktu. Waktu yang kita miliki dipergunakan, dialokasikan untuk perjuangan kebenaran, berkorban membela kebenaran untuk perkara yang syar'i bil waqt dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang bisa dipersembahkan diperjuangkan dikorbankan semuanya lillahi ta'ala fi sabilillah lillahi ta'ala fi sabilillah ikhlaskan niat dalam perjuangan ini Faedah yang ketiga Al-ba'ith ala tadhiyah Hal-hal yang memotivasi kita untuk bisa berjuang dan, berkorban namanya bawaih, pemicu. Seseorang itu akan mampu berjuang, mampu berkorban yang syar'i lillahi ta'ala fi sabilillah dorongan yang paling utama ialah al-iman keimanan dia ketakwaan dia kepada Allah Jalla wa'ala maka dikatakan syar'i dorongan keimanan dorongan ketakwaan ini melaksanakan perintah melaksanakan bimbingan Islam melaksanakan anjuran dalam Islam sehingga dorongannya keimanan, dorongannya ketakwaan kepada Allah Jalla wa Bukan tendensi pribadi, bukan duniawi atau yang lain-lainnya. Yang ini nggak sakit, akan melahirkan perjuangan pengorbanan yang batil. Difahami insyaallah ya? Yang kedua, pemicu yang kedua ialah al-amalu bil ilmi mengamalkan ilmunya semangat spirit mengamalkan ilmu mempraktekkan ilmu ini yang akan mendorong orang punya semangat yang tinggi memperjuangkan bimbingan sunnah berkorban untuk visabilillah semangat mengamalkan ilmu yang ketiga ialah nusratul haqqi wal islam semangat untuk membela Islam semangat untuk membela kebenaran semangat untuk membela bimbingan sunnah Barakallahu fikum Wadah ya, insyaallah ya ini pemicunya sehingga yang muncul di atasnya yang muncul setelah itu adalah perjuangan-perjuangan yang bagus pengorbanan-pengorbanan yang syar'i melahirkan ketulusan, keikhlasan, kejujuran dalam berjuang, dalam berkorban karena motivasinya semua kebaikan. <clears throat> Faedah yang keempat, kesimpulan yang keempat. <clears throat> ialah al-asbab al-mu'inah ala tadhiyah Sebab-sebab yang membantu kita, yang menyemangati kita untuk memiliki sifat tawahiyah berjuang dan berkorban. Ini melengkapi pembahasan yang ketiga tadi. Yang pertama adalah musahabatu al-akhyar bersahabat, berteman, bermajlis dengan orang-orang baik. Dengan orang-orang yang punya semangat juang, punya semangat berkorban bisa dilihat. Bersahabat dengan yang semacam ini. Ini akan menyemangati kita, memudahkan kita untuk punya semangat yang sama. Sahib-sahib. Yang namanya sahib teman itu menarik temannya baik maka membawa kita pada perkara kebaikan teman jelek menjurumuskan kita pada perkara kejelekan persahabatan Barakallahu yang berikutnya adalah yang penelitian azakumullah al-i'tibar bil anbiya wal mursalin wa Nabi nabiyina Muhammadin mengambil ibrah pelajaran dari sejarah hidup para anbiya wal mursalin bagaimana perjuangan mereka bagaimana pengorbanan mereka dicontoh terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam meneladani beliau bagaimana perjuangan beliau bagaimana pengorbanan beliau. Diambil ibrohnya, ini menyemangati kita untuk memiliki sifat yang sama. Yang berikutnya ada adalah al-i'tibar bisalaf salih. Mengambil ibroh dengan para salaf. Para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, para ulama usulna imatul huda diambil pelajaran dari perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Contoh mereka semua para salaf. Barakallahu Yang berbeda lagi adalah al-i'tibar bi tadhiyati ahli batil mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari perjuangan dan pengorbanannya ahli batil. Dipahami ya yang dibahas tadi. Kalau mereka berjuang untuk batilnya mereka, kita harus berjuang untuk al-haq yang kita perjuangkan. Mereka berkorban untuk menyampaikan perkara kebatilan, berkorban untuk menyuarakan penyimpangan-penyimpangan. Maka ahlul haq, ahlul sunnah harus berjuang, berkorban, membela sunnah kebenaran. Hakata. Yang berikutnya lagi adalah para ulama. ialah adamu hubbid dunia wa adamul inkibabi ala dunia ini muhim tidak mencintai dunia dan tidak fokus untuk mencari dunia Kenapa demikian? Dikarenakan orang itu kalau sudah terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisi dunia, semangat perjuangannya kurang, semangat pengorbanannya kurang. Terjangkiti penyakit al-wahm, melemahkan semangat, hobi dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Inilah yang membuat orang tidak berani berjuang, tidak berani berkorban. Maka yang memudahkan adalah singkirkan dari hati kita kecintaan kepada dunia. Buang jauh-jauh dari hati kita ambisi dunia. Dunia dicari hanya untuk kepentingan kepentingan kita saja. Taruh di tangan jangan taruh di hati. Dunia dicari untuk keberlangsungan hidup di dunia saja. Bukan untuk dicintai, bukan ambisi meraihnya. Difahami insyaallah ya. Yang dibuang ambisinya, yang dibuang kecintaannya. Dikarenakan ini semua akan menghalangi orang berjuang, berkorban fi sabilillah. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir yang menyemangati kita untuk berjuang ialah al-yaqin as-siqatu billah bima a'addahu li'ibadihi as-salihin ashabut tadhiyah al-masyru'ah ini juga sangat penting kita punya keyakinan keyakinan yang mantap rasa percaya penuh kepada Allah Jalla wa'ala Ter terkait dengan apa yang Allah janjikan apa yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba yang saleh, yang berkorban yang berjuang visabilillah pahala besar, keutamaan besar, ridhonya, al-jannah dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang salihin, yang muttaqin, yang berjuang, yang berkorban fisabilillah. Yakini pahalanya, yakini janji-janji Allah Ta'ala kepada hamba-hamba tadi. Pasti akan diraih, akan didapatkan bila kita berjuang dan ikhlas dalam perjuangannya. Barakallahu yang menyemangati kita untuk punya sifat tauhid Di samping motivasi-motivasi yang disebutkan tadi barakallahu fikum. Faedah yang kelima Manfaat dan faedah dari sifat tauhid ini Ibn Azzaikumullah Ketika masing-masing muslim masing-masing individu muslim terpatri di hati di jiwa yang paling dalam semangat berkorban dan berjuang visabilillah maka akan nampak di sana sekian banyak kemaslahatan dan fawaid untuk individu dan masyarakat Islam. Yang pertama adalah nusratuddin din dengan semangat perjuangan dan pengorbanan agama Islam ini akan terbela membela Islam, membela sunnah akan banyak pembela-pembela agama pembela-pembela sunnah namanya Nusratuddin Nusratul Haq was sunnah Islam dibela Al-Haq dibela Sunnah dibela ini luar biasa yang kedua ialah tahqiqul izzah fi hadhihi ummah. Mewujudkan, merealisasikan al-izzah pada umat ini. Umat Islam akan azizah disegani, mulia, terhormat di kalangan muslimin, bahkan musuh-musuh Islam ketika musliminya punya semangat berkorban dan berjuang membela agama ini. Itu pasti. Di zaman Rasul terbukti, di zaman uh, para khulafa terbukti, di zaman para sahabat terbukti. Para fikum. Baik. Izzatul Islam wal muslimin akan terwujud. Para fikum. Yang ketiga, takwiyatul ummah Prinsip ini, tauhiyah ini akan mengokohkan umat Islam. Menjadikan umat Islam umat yang kawiyah, kokoh, kuat, tangguh menghadapi semua musuh-musuhnya, menghadapi semua lawan-lawannya. Seberapapun kekuatan musuh, sehebat apapun kekuatan musuh, umat Islam akan kokoh, akan kuat, akan siap menghadapi semua musuh-musuhnya. Kenapa? Masing-masing muslimin punya eh, punya sikap, punya sifat siap berjuang, siap berkorban. Dan ternyata pada generasi awal umat ini. Barakallahu fikum. Kekuatan yang dahsyat yang ada pada musuh-musuh agama kaum kufar luluh lantak hancur di hadapan kaum muslimin. Futuhat Islamiyah itu bahasa para ahli sejarah, futuhat Islamiyah dibukanya kota-kota menjadi wilayah kaum muslimin pada ayamul jihad, masa-masa jihad di zaman dahulu kala sebagai buktinya. Kekuatan Romawi jatuh, kekuatan Persia jatuh, kekuatan musyrikin Quraisy jatuh, semuanya kalah di hadapan kaum muslimin dikarenakan umat Islam kala itu punya sifat yang sangat luar biasa berjuang dan berkorban fisik ini semua terkait dengan umat Islam terkait dengan individunya sifat ini akan melahirkan individu muslim yang memiliki segudang banyak sekali perangai-perangai yang mulia dengan tauhid keikhlasan ditempa kejujuran ditempa ketulusan ditempa amanah ditempa al-karam kemuliaan ya sifat yang mulia terhormat didapatkan syaja'ah keberanian dilahirkan dengan itu semua akan muncul sekian banyak perangai-perangai yang sangat mulia pada individu muslim yang punya semangat ini, yang punya semangat berjuang dan berkorban. Barakallahu fikum. Uh, yang berikutnya lagi yang terkait dengan kaum muslimin di fanatina azakumullah adalah at-tarahum baina al-muslimin at-ta'awun bainahum tashawur bainahum ta'akhi bainahum ta'awun bainahum akan terwujud saling merahmati, saling menghargai di kalangan kaum muslimin, akan terwujud saling bersaudara berukhuwah di kalangan kaum muslimin, saling bertawun, bantu membantu di tengah-tengah mereka, saling bermusyawarah di tengah-tengah mereka, terwujud akhlak mulia di tengah-tengah mereka dan terwujud masyarakat islami di tengah-tengah mereka. Dikarenakan perangai ini perang yang sangat mulia melahirkan sifat yang mulia maka ketika masing-masing umat Islam punya perangai ini akan tercipta suasana yang begitu indah muamalah yang baik interaksi yang bagus akhlak yang mulia adab yang mulia di kalangan kaum muslimin dan keluarga mereka itu luar biasa ini semuanya adalah fawaid faedah faedah dari sifat at-tauhiyah ini selama ingat tadhiyah yang masyru'ah yang disyariatkan barakallahu fikum. Ini semuanya menyemangati kita untuk memilikinya. Terakhir faedah yang keenam ialah al-mawani <clears throat> disampaikan untuk diwaspadai. Mawani at-tadhiyah. Ini diwaspadai. Hal-hal yang menghalangi atau penghalang-penghalang sifat tadhiyah ini yang menghalangi seseorang untuk memiliki sifat ini tidak bisa berjuang tidak bisa berkorban ini mawani penghalang-penghalangnya disampaikan untuk diwaspadai dibuang disingkirkan dijauhkan yang pertama ialah adamul ikhlas. Ketika tidak ada keikhlasan atau kurang keikhlasan di dalam beramal. Kalau saya kalau tujuannya tendensi pribadi atau tujuannya tendensi duniawi, maka tidak akan siap untuk berjuang lillahi ta'ala. Dia akan berjuang ketika maslahat pribadinya tercapai. Dia akan berjuang ketika tendensi duniawiyahnya tercapai. Gitu loh. Jadi nggak syar'i. Dia tidak akan mau berjuang, malas berjuang, malas berkorban ketika tidak mendapatkan maslahat pribadi atau duniawinya. Difahami insyaallah ya? Ini menghalangi orang untuk berjuang fisabilillah. Yang kedua, ialah hukum dunia wal hirsu 'alaiha. Ketika orang itu terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisius dunia. Namanya penyakit al-wahm. Sudah, tidak akan bisa dia berjuang. Tidak bakal sanggup dia berkorban. Tidak bakal mau. Kenapa cinta dunia ujungnya takut mati? diminta berjuang dengan harta bendanya tidak bakal keluar muncul bakhilnya eman-eman dengan harta bendanya apalagi diminta untuk berjuang berkorban dengan jiwa raganya dengan nyawanya kabur dia takut mati dia kenapa dikarenakan terjangkit penyakit eluhan cinta dunia takut mati ini penghalang orang nah yang berikutnya lagi adalah uh, yang menjadikan sifatnya enggak ada, penghalang penghalangnya al-i'jab bin nafsi wa hubbur riyasa. Merasa bangga dengan kemampuan dia dan cinta kedudukan. Perjuangan ada, pengorbanan ada, tapi tidak bakal syar'i. Tidak bakal syar'i. Akan masuk pada perjuangan yang tercela tadi, yang batil tadi. Kenapa? Dikotori oleh niatan-niatan yang jelek. Merasa takjub, merasa bangga, merasa ujub dengan kelebihan dirimu. Rusak. Cinta kedudukan, <clears throat> cinta jabatan. Rusak. Perjuangan ada. Siap dia berjuang pengorbanan juga ada siap dia berkorban selama targetnya dia tercapai begitu berhasil perjuangannya berhasil pengorbanannya mendapatkan eh, hasil-hasil uh, yang nampak jelas kemuliaan kehormatan al-haq Masya Allah diterima oleh masyarakat sunnah tersebar di mana-mana, penyakit ujub ini yang akan menghancurkan perjuangan dia sendiri, menjadi perjuangan yang tidak sah. Merasa bangga. Saya yang selama ini berjuang, saya yang selama ini berkorban, saya semuanya itu, harta-harta dari saya, waktu saya yang mengerahkan waktu semuanya saya kalau nggak ada yang saya nggak ada gerak ya nggak ikhlas ketemunya tapi lebih pada pembahasan ujub atau ukur biasa ketika ada hasil ada ada hasil dia hal ter terdepan harus saya yang yang atur saya yang memimpin semua dari saya ini bukan tidak ada perjuangan bukan tidak ada pengorbanan ada tetapi menghalangi perjuangan yang syar'i berubah menjadi perjuangan-perjuangan yang tercela akan hancur perjuangan syar'i tadi perjuangan dia tadi berubah menjadi perjuangan yang tercela warahmatullahi waspadai ini yang membuat belok arah yang tadinya syar'i menjadi tidak syar'i politik yang berikutnya adalah penghalang-penghalang Tabahiyah yang syar'i ialah al-ghimas fillahu wa taraf wa dia tenggelam dalam bermain-main dalam urusan dunia sepekar sia-sia dalam urusan dunia tenggelam dalam kemewahan dunia kenyamanan dunia nikmat dengan itu lezat dengan itu ini yang akan membuat susahnya orang diajak berjuang dan berkorban fisabilillah. Kenapa? Terbiasa nikmat, terbiasa lezat, terbiasa gemerlapnya dunia, tidak bakal sabar, tidak bakal tabah, sedikit menderita untuk perjuangan membela sunnah. Tidak siap untuk eh, susah-susah, payah-payah dalam rangka untuk memperjuangkan sunnah kebenaran bisa ini akan sulit Barakallahu Kenapa? Dikarenakan kondisi dia yang selama ini terbiasa dengan tersebut. Mungkin saja mubah, bukan perkara yang haram, tetapi akan menghalangi. Berat untuk menghadapi situasi kondisi yang serba tidak ada. Serba kekurangan. Serba prihatin. Dan mendapatkan sanggup Kenapa terbiasa mewah? Wah, apalagi kalau kemewahan tadi perkara-perkara yang mungkar, perkara yang haram, naudzubillah. Lebih susah lagi untuk ikut berjuang dan berkorban fisabilillah. Barakallahu Ini semuanya para mitina azakumullah, kata kuncinya ialah dhaful iman. Lemah iman. Ya, penghalang-penghalang tadi atau hal yang merusak perjuangan tadi itu semuanya kata kuncinya sebab utamanya adalah dhaful iman lemahnya keimanan udah loyo gini sudah dia apa-apa nangis lemah iman tidak ada dorongan keimanan tidak ada dorongan ketakwaan lemah iman sehingga serba lemot serba error nah gitu ya karena tidak ada kekuatan di dalamnya ini semuanya kawan disampaikan untuk diwaspadai. <clears throat> Hati-hati. Ini semua penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam berislam, dalam mengamalkan sunnah. Menghalangi kita untuk menjadi orang besar, orang mulia dalam berislam. Tinggalkan, jauhi, ganti dengan hal-hal yang menyemangati kita untuk memiliki sifat tauhiyah, berjuang dan berkorban fisabilillah karena ini letak kemuliaan, letak kehormatan, letak kebahagiaan, letak semua pahala, letak meraih kunci meraih ridhonya Allah wal jannah. Barakallahu. Ini sejumlah eh, poin-poin uh, penting yang ditambahkan dan apa yang disampaikan pada kesempatan eh, sore tadi semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sekalian dan semoga menjadi penyemangat kita untuk ke depan lebih baik dan bersiap-siap untuk menjadi yang lebih baik pejuang-pejuang sunnah dan yang berkorban untuk bimbingan Islam dan sunnah amin ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin ada waktu sekitar 10 menit monggo ada yang mau sampaikan persiapan dari awal detik ini. melakukan kewaliman terkait dengan kehormatan pada saudaranya sebut saja B si A ingin bertaubat nasuha sementara jika si A meminta maaf kepada si B dengan menyebutkan keboliman yang dia lakukan besar kemungkinan si B akan marah besar mungkin gak dimaafkan pertanyaannya A atau biasanya si B sudah di tempat tinggal dan tidak tahu pertanyaannya masih adakah pintu taubat terbuka bagi si A atau tertutup sama sekali? Jawabannya pintu taubat terbuka selama hayat masih dikandung badan dan selama matahari masih terbit dari arah timur. Yang kedua, terkait dengan keboliman-keboliman tadi, ada dua keadaan yang pertama, si B tidak tahu, tidak pernah tahu kalau si A itu membolimi kehormatan dia. Nggak ngerti gitu, itu si A. Ya dia tahunya ada yang menggunjing dia, menghibai dia, menjatuhkan kehormatannya, dia direndahkan, tapi nggak tahu siapa pelakunya gitu loh. Si A pelakunya kan. Si B nggak tahu aku ingin taubat. Maka cara taubatnya disebutkan oleh Muqayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Materi Salikin ketika membahas kamu taubat ialah justru jangan disampaikan kepada si B. Kenapa? Dikadang si B nggak tahu. Dan yang kedua, tidak ada faedah yang dia dapatkan. Justru dapat yang menyakitkan hati gitu loh. Dah, biarkan dia nggak tahu. Cara taubatnya ialah engkau menyebutkan kebaikan-kebaikan si B di tempat-tempat dulu engkau menjatuhkan kehormatan dia bersihkan nama baik si B di tempat-tempat yang dahulu kamu jatuhkan kehormatan dia dipaham ya? itu caranya itu caranya ini keadaan yang pertama keadaan yang kedua si B tahu Si B tahu kamu wahai si A pelakunya, kamu yang membolimi dia dalam mengatakan kehormatannya. Si B tahu. Yang ini harus minta maaf. Langsung datang ke orangnya atau via media yang memungkinkan tersampaikan kepada si B permohonan maaf. Ya, dengan tulus. Orang kalau satu tulus, minta maaf tulus, orang yang nampak penyesalannya, dan siap-siap saja dapat mungkin si B-nya uring-uringan, kamunya mungkin di dimarahi atau mungkin diumpat segala macam sabar. Itu resiko. Itu orang yang pengen tahu dengan tempatan nasuha. Gitu. Kalau dia tahu, kata sampaikan assalamualaikum afwan. Jangan marah. Saya kemari dengan tulus untuk memohon maaf kepada antum atas semua yang saya lakukan pada antum saya itu pernah begini, begini, begini, begini, saya salah. Saya minta maaf pada Atum Sang Setuju. Mohon maafkan saya. Halalkan itu semua saya. Tulus ngomong itu kelihatan orang yang nyesel gitu. Dia mengatakan, kamu jangan dibalas. Diamkan. Itu resiko orang yang berbuat salah. Dan dia punya hak untuk ngomeng-ngomeng. Meskipun tidak enggak, boleh ngomeng-ngomeng kan gitu. Tapi namanya orang, bengkel kan udah pelampiasan mampu diam kan aja atau jangan tuh kesalahan dia nah kan dia juga sama dia juga ngomeng-ngomeng atau compare setelah itu atau namanya nggak jujur tobat dia kan aja ya, ya salah nah ya ya salah iya sudah nah, nah. sudah sudah maafkan saya jazakallah atas pemaafan anda harus minta maaf difahami gitu? Dan yang kedua, harus membersihkan nama baik dia. Di tempat-tempat yang dulu antum menjatuhkan kehormatannya, antum bersihkan nama baik dia. Saya dulu pernah mengatakan demikian nasifulan. Itu salah. Itu kezaliman saya dan saya mengatakan saya salah, saya istighfar, saya rujuk. Fulan tidak demikian, dia demikian. Nah, itu cara tobatnya. Sehingga tobat terbuka, lebar dan ada etika tobatnya. Barakallahu Dipahami ya? Itu kehormatan. Adapun kalau keboliman terkait dengan harta benda, misalkan kamu pernah mengambil uangnya dia, barangnya dia, harta dia, dan dia nggak tahu, kembalikan. Harus kamu kembalikan. Ha? Minta maaf terlebih dahulu, baru kembalikan. Kenapa? Dia dapat faedah dari sini, hartanya kembali. Nek tadi dia nggak tahu, kamu sampaikan tahu sakit hati, nggak dikasih harta, nggak dikasih barang, nggak dikasih uang, dikasih apa? Dikasih caci maki, dia, dia sakit. Yang ini harus, harus diserahkan. Mohon maaf yang sebesar besarnya. Antum pernah kehilangan sesuatu? Ini ini, iya. Eh, saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Saya maaf, ya. saya maaf. Tolong e, dirahasiakan saya pelakunya dan saya kembalikan ini ngomong saya pelakunya tak ngamuk deh mana kamu siapkan ini yang dulu saya ambil dari dompetnya antum ini yang dulu saya ambil ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan saya saya berdosa saya mohon maaf ini saya kembalikan uangnya afan jidat Senyum dia. Kenapa? Uangnya balik. Ya, saya maafkan. Jangan dulangi lagi ya. Lalu jangan bantah, jangan jangan respon. Difahami insyaallah ya. Itu kalau harta benda. Kalau dia nggak ada orangnya, infakan kepada uh, infakkan visabilah atas nama orang tadi. Itu cara-cara. Wallahu tabaraka wa ta'ala misawab. Selebihnya itu baca bukunya Ibn Qayyim Madzhab Salikin tentang bab taubat. Panjang lebar belum membahas tentang masalah ahkam taubat. Dan nampaknya harus dipahami oleh kita semua supaya benar dalam bertaubat. Ada taubat dan nasuhah ada taubatul illah. Taubat yang jujur, yang benar. Ini yang diharapkan. Kalau tidak ada taubatul illah itu bahasanya beliau taubat tendensius itu nggak nasuha itu nggak diterima bar. dan Allah Maha tahu Wallahu a'lam bishawab. Yang sudah tua-tua bagaimana caranya bisa menghafal Quran dengan batas kemampuan dengan batas kemampuan. Yang penting ada kemauan. Mungkin targetnya nggak sebagaimana yang muda-muda ini, Tidak ada kemauan. Satu paling enggak yang pendek-pendek, al-ikhlas, al-falak, an nah gitu ya. Belajar tajwidnya supaya bagus bacaan Qur'annya, mujawadah, terus dihafalkan sosok pendek. Itu minimal. Bisa lebih dengan semangatnya masing-masing. -masing. Pak pikirkan jawaban. Akhir insyaallah. Baik. Gitu ya. Dan yang terpenting untuk yang sudah sepuh-sepuh adalah mengamalkan ilmunya. Karena keterbatasan kemampuan, usia, maka ada ilmu segera amalkan, segera amalkan, segera amalkan dikarenakan pada umumnya yang, yang sudah tua-tua ini eh, persiapan menuju akhirat gitu. Jangan dikira yang muda-muda masih panjang, enggak lebih lebih dominan yang tua-tua ya bakal segera pergi dari dunia ini. Persiapkan bekal, beramal yang banyak, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Wah, Wallahu a'lam bishawab. Oh, Allah? Ada di kono. insyaallah. Ini pembahasan yang lain. Udah mau Isya Isya ya. Ibu yang menyusui yang tidak mampu berpuasa apakah harus kodok atau fidyah? Ada khilaf panjang di kalangan para ulama dalam masalah ini. Saya pribadi lebih condong berpendapat yang menyatakan untuk ibu hamil yang tidak puasa karena mengkhawatirkan janin atau menyusui yang tidak puasa karena khawatir bayinya dia mengkodok tanpa fidyah. Allah a'lam salam. Berapa takaran fidyahnya? Takarannya e, bisa bentuk matang, ngasih makan setiap hari seorang miskin, lengkap nasinya, sayur lauk pauk yang biasa kamu makan sehari-hari. Kalau menggunakan beras atau bahan makanan mentah takarannya sekitar eh, sekitar 6 on 10 gram. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Majalah Syahrul Mawal. Setengah kilo lebih sedikit mentah. Whisky. Apakah fidyah tetap dibayarkan meskipun usai Ramadan? Iya. Kalau nggak kalau nggak sempat dibayarkan ketika itu itu utang, sehingga kamu bayarkan. Pembayarannya bisa setiap hari atau di akhir Ramadan. Tidak bisa dibayarkan sebelum puasa. Paham enggak? Ini Ramadan mau, mau datang nih. Ini nggak bakal bisa puasa nih. Dah fidyah dulu, nggak bisa. Karena belum waktunya. Ima tiap hari hari ini fidyah, fidyah, fidyah atau sekian hari satu pekan untuk untuk tujuh hari sebelumnya atau sepuluh hari sebelumnya atau di akhir Ramadan untuk 30 hari ke belakang. Wallahu a'lam Ya udah tinggalkan aja. Bagaimana cara mewaspadai kelompok berikut ini? Al bid'ah, kaum kufar, ya sudah tinggalkan jauhi sejauh-jauhnya jangan sama mereka jangan dengarkan ucapan mereka diboikot sudah fokus kepada ahlu sunnah ahlul haq barakallahu wallahu a'lamu bisawab saya cukup eh, saya cukup sekian dan kafilahuna subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika barakallahu fikum